Semoga keselamatan senantiasa meliputi kita dan semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang menggugurkan dosa dan menambah pahala kita. Kita lanjutkan kajian kita yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita sekarang masih dalam bab As-Sabr bab sabar. Hadis yang keberapa? Tiga dua. Baik. Kala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab ini Imam Nawawi berkata, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu" dan dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaqulullahu taala Allah berfirman ini berarti ayat apa? Hadis apa? Hadis Qudsi. Allah berfirman tapi non Al-Qur'an. Apa perbedaannya hadis Qudsi dengan Al-Qur'an? Sama-sama perkataan Allah. Di sini dikatakan Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi bukan Al-Qur'an. Ya, ini hadis qudsi. Apa perbedaannya Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Apa perbedaannya? Kalau Al-Qur'an itu redaksi dan maknanya langsung dari Allah. Rasulullah tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah redaksinya. Rezeki dan maknanya dari Allah. Itu Quran. Nabi tidak punya wewenang untuk otak atik. Apa kata Allah ya sudah disampaikan ke sahabat. Itu namanya Al-Quran. Tapi kalau hadis kudsi itu Rasulullah meriwayatkan dari Allah Terus dibahasakan dengan bahasanya Rasulullah. Redaksinya dari Nabi, tapi maknanya dari Allah. Itu hadis Kemudian Al-Quran muta'abbadun bitilawatihi. Dengan membacanya orang dapat pahala. Itu kalau Al-Quran. Satu huruf dikalikan huruf itu tidak berlaku di hadis suci. Misalnya ada orang baca hadis suci dalam sholatnya. Mali abdil mu'mini indi. Gak bisa. Dan gak bisa ditajwidkan rekod Yang bisa ditajwidkan dan ditilawakan hanyalah Al-Quran. Ya, itu perbedaan. Allah Ta'ala Allah berfirman, Mali abdil mu'mini indi jaza'un Iza qabattu safiyahu min ahli dunya Summa ihtabatahu illal jannah dan tidak ada untuk hamba yang beriman sebuah balasan dariku ketika aku cabut orang yang paling ia cintai dari ahli dunia kemudian dia bersabar kecuali aku akan memberinya surga Seorang cinta sama istrinya, kemudian istrinya dipanggil sama Allah. Sofia bu. Sofia itu artinya orang pilihannya, orang yang paling dia cintai. Jadi jalan seorang mukmin mempunyai orang yang paling dicintai bagi baik istri maupun anak maupun suami kemudian diambil oleh Allah terus dia sabar tidak ada balasan kecuali apa surga jawabannya jadi sabar ini balasannya tidak ada batasnya. Dan kemarin sudah saya tanyakan, bagus mana orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Eh, bagus mana? Paling bertakwa, ya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini riwayat Imam Bukhari Pelajaran pertama iftikhar sawab indallah. Jadi kalau ada hamba yang tertimpa musibah, itu mesti ada deposito pahalanya. Yang nanti dipetik ya. Pasti. Ya. Tidaklah musibah datang kecuali Allah siapkan pahala. Kemudian hadis berikutnya, ini jelas ya, hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah. Semoga Allah meridhai beliau. Aisyah adalah istrinya Rasulullah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Anha sa'alat Rasulullah anit ta'un Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang penyakit Fa'un. Fa'un adalah penyakit yang menimpa seseorang yang akan mengakibatkan dagingnya ini jatuh, berjatuhan. Itu penyakit Fa'un. Apa bahasa misalnya? Ustaz apa itu? Ya, Sangat Penyakit yang menimpa seseorang menyebabkan dagingnya itu protol. Protol di, itu namanya penyakit taun. Dan Rasulullah mengatakan orang yang mati karena kena penyakit taun itu sebagai syahid, mati syahid. Dan nah, Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang kena penyakit taun? Fa'akbaraha, maka Rasulullah mengabarkan kepada Aisyah, Innahu kana azaban Ya Baatuhullahu ala man yasha. Sesungguhnya taun adalah azab yang Allah utus kepada siapa saja yang dikehendaki dari umatnya, dari eh, hambanya. Saja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Dan taun ini kalau menimpa orang yang beriman, maka itu rahmat Allah padanya rahmat Allah kepada. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamfutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithal ajri syahid. Seperti yang saya katakan tadi. Barang siapa tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit taun kemudian dia menetap di negerinya tidak keluar, sabar, ini menunjukkan kau pun bisa jalan. Bisa menular tidak izin Allah. Bisa menular. Makanya kalau kena penyakit taun kata Nabi barang siapa kena penyakit taun, Fayam kutu di baladi terus dia tetap di kampungnya nggak keluar. Sobiron sabar, muhtasiban mengharap pahala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu dia memahami bahwa dia tidak tertimpa musibah itu kecuali sudah ditetapkan dan ditakdirkan Allah. Illa kana mitlu ajri syahid kecuali pahalanya seperti orang mati syahid. Ada seorang sahabat Nabi yang wafatnya kena korok. Siapa namanya? Yang bisa saya ganti hadiah. Ya, ada yang saya gantikan hadiah terus belum saya kasih di tempat ini? Tidak ada ya? Siapa sahabat Nabi yang terkawal di zamannya Umar bin Khattab. Ketika diutus Umar untuk menjadi komandan perang. Salah satu di antara orang yang masuk surga. Ya, Pak. Ya, siapa? Sa'ad bin Abdullah. Sa'ad bin Abdullah umurnya panjang. Sampai zamannya Ali bin Abi Thalib perang sama Muawiyah masih hidup saat itu. Siapa? Amr bin As. Oh, tambah lama hidupnya beliau di Mesir jadi gubernur. Sehat walafiat. Amr bin As tidak 10 sahabat di zaman Rasul. Tapi beliau masuk surga insya Allah. Tapi tidak, tidak masuk 10 Amr bin As Siapa? Siapa? Abu Baidah bin Jarrah. Siapa nama itu? Siapa? Samsul. Samsul itu artinya matahari ya. Cuma Samsul artinya ada kelanjutannya mas. Samsul apa? Hari. Insya Allah dapat hadiah. Tapi sekarang belum saya dapat. Di mobil kayaknya aja. Nanti datang aja. Ya. Ini. Abu Baidah bin Jarrah. Ini sahabat yang diperintahkan Umar untuk menyerang Romawi di sana kena taun. Umar, berita ini sampai ke Umar. Berita apa? Sang Umar yang menjadi khalifah pada waktu itu. Langsung nulis surat nih Umar. Umar nulis surat, dikirim ke Abu Bidah. Cepat pulang ke Madinah. Cepat pulang ke Madinah. Abu Beja ini dijuluki Aminu Hadil Ummah. Orang yang paling terpercaya di umat ini dijulukan yang diberikan Nabi kepada Dijamin masuk surga. Ya. Disuruh Umar cepat pulang ke balik ke mana? Ke Mesir. Ditulisi balik sama dijawab sama Abu Hurairah. Saya pernah mendengar Rasulullah yang barang seorang mukmin terkena taun, dia sabar di tempat itu dan percaya ini takdirnya Allah, dia mendapatkan syahid. Syahid. Dibalasi lagi sama Umar, ya, keluarlah dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Keluarlah dari negeri. Keluarlah dari dari takdirnya Allah ke takdir yang pamannya. Tidak pula. Tapi tidak mau guys. Karena mengamalkan hadis Nabi. Dan beliau gugur syahid karena ta'ud dan syahid karena perang. Ya, karena memang beliau perang. Ta'ud. Dan semoga Allah meridhoi beliau. Berarti poin yang bisa diambil, orang sakit itu bisa menggugurkan apa? Bahkan sebagian salah berdoa agar diri sakit sebelum wafat. Kalau orang sekarang kan, ya Allah tuh sampai aku ngerepot no anak-anak bukan gitu ya. ini gak belum lorong. Kalau sebagian para ulama salah minta agar diri sakit sebelum wafat agar bisa menghapuskan dosa. Itu ya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama. Aslu ta'un adabun. Hukum asal ta'un itu azab yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu itu kalau durjana yang dikirim Allah penyakit ta'un. Nah, coba nggak tahu sekarang ini masih ada gak penyakit ta'un? Masih ada ya. penyakit berbahaya pokoknya. Ngerti raja tentara salib waktu perang sama Salahuddin itu juga kena penyakit apa? Tong. Tapi karena kafir azab dia dan tidak bisa menghapuskan dosa. Rahmatullah bihadil ummah. Sayangnya Allah kepada umat ini menjadikan penyakit yang digunakan azab untuk umat terdahulu tadi dijadikan rahmat untuk umat ini. Paham maksudnya? Tau'unin dulu itu tidak turun kecuali untuk ngajak orang. Itu umat-umat sebelum Nabi. Tapi untuk umat Islam ini kalau kena ta'un rahmat. Bukan azab. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Layak taksiru ajrus syahid. Ini pelajaran berikutnya. La taksiru ajrus syahid mana kafil harf. Pahala syahid tidak hanya diperoleh oleh orang yang mati dalam perang. Wa innama yasmulu unasun kathirin. Unasan kathirin. Tetapi pahala syahid itu bisa mencakup orang-orang selain yang mati dalam perang. Contohnya, orang mati kena penyakit, Sa'ur. Terus orang yang wafat karena sakit ruh. Orang yang wafat karena tertimpa reruntuhan. Orang yang sakit, orang yang mati karena terbakar sama tenggel. Ini syahid. Syuhada. Ya. Tetapi syahid yang tidak di sholat, tidak di apa, itu syahid yang bukan syahid yang lain. Kemudian berikutnya ada hadis yang berbunyi la adwa Ada hadis yang berbunyi la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular dan tidak ada tiarota tatayur. Sedangkan di sini kok seakan-akan ada penyakit menular. Antum paham maksud saya? Bagaimana sisi mengkompromikannya? Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan la adwa wala siarota, tidak ada penyakit menular. Tapi di sisi lain Rasulullah menyuruh sahabat yang kena paun untuk bertempat tinggal dan tidak keluar. Dan kalau ada negeri yang kena paun yang luar nggak boleh masuk. Bagaimana mengkompromikannya? Ini jelas-jelas Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Salah satu cara mengkompromikan hadis ini karena sama-sama sahih. Kata para ulama cara mengkompromikannya yang dimaksud tidak ada penyakit menular itu penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Itu cara mengkompromikan. Tapi tetap sama intinya itu tetap karena izin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa penyakit itu menular, menular dengan sendirinya. Selanjutnya, Wa an Anas radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik pelayan kecilnya Rasulullah ya, Rasulullah jadi nabi, Rasulullah memiliki pelayan kecil. Namanya siapa? Anas bin Malik. Dan sudah sering saya sampaikan kan, Anas bin Malik ini didoakan Rasulullah. Allahumma akhir malahu wa waladahu wa tawin umurahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan hartanya, dan apa? Banyakkan anak Dalam riwayat Anas bin Malik ini anaknya ratusan. Umurnya ratus lebih dan kaya raya. Dan umurnya panjang sampai zamannya Yazid. Rasulullah wafat, ganti Abu Bakar wafat, ganti Umar wafat, ganti Utsman wafat, ganti Ali wafat, ganti Hasan, ganti Muawiyah sampai yang Yazid. Ketika ketika Husain, ngerti Husain ya? Lalu dipenggal kepalanya itu, dibawa ke Yazid, dilihat sama anaknya bin Panjang umurnya, kena doanya Rasulullah. Dan Ummu Sulaim itu ibunya Anas Malik. Ummu, Ummu Sulaim itu dekat sama Nabi. Pernah nyisiri rambut Nabi. Ummu Sulaim. Karena masih mahramnya Nabi. Nah itu Anas ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas Malik ini sering mendengar dari Nabi, sering melihat Nabi karena sejak kecil ikut Nabi. Sampai Nabi wafat. Ini Anas ini selalu menemani Nabi. Tapi umurnya masih kecil dan dia menghafal dan dia termasuk sahabat Nabi yang banyak periwayatan hadisnya. Inna Allah azza wa jalla qala sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini juga ayat hadis kunci. Idza talaitu abdi bihabibataihi, jika aku telah menguji seorang hamba dengan kedua kecintaannya, kemudian dia sabar, maka aku ganti keduanya dengan surga. Apa keduanya di sini yang dimaksud yang dicintai ini? Ditafsiri yang dimaksud kedua yang dicintai adalah mata, kedua mata. Jadi tidaklah Allah menguji seorang hamba diberi buta penglihatannya kecuali Allah ganti dengan surga. Dan banyak para orang-orang buta yang hafal Quran dijaga oleh Syekh bin Baz. Buta. Syekh Al-Syekh. Al-Syekh yang sekarang jadi mustinya Arab Saudi, saya pernah ke rumah beliau. Tapi ya, banyak tentara-tentara. Bunganya seperti istana. Waktu itu kita mahasiswa dari Indonesia dikumpulkan, kasih tausiah sama beliau. Ya. Sampai detik ini imam. Dan imam dan buta, tapi hafal Quran. Sejak kecil. Ya, di dalam hadis ini dikatakan jika Allah mengambil ya dua hal yang dicintai oleh manusia, maksudnya di sini apa? kedua matanya Allah ganti dengan surga. Allah ganti dengan surga. Ya, Rasulullah pernah ya, semangat mendakwai orang-orang kafir jahiliyah. Abu Jahal. Orang besar-besar itu. Kemudian ada Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta. Datang ke Nabi minta belajar fikir, belajar sholat bagaimana, wudhu bagaimana. Nabi kurang respon. Nabi kurang kasarannya kurang mengorangkan, kurang wongke. Karena Rasulullah lebih memprioritaskan mendakwai orang kaya, orang hebat, bangsawan. Ini ada orang buta datang, Rasulullah kurang begitu menyambutnya. Buta kedua matanya. Langsung Allah tegur Nabi Muhammad ya dengan firman-Nya bagaimana? Abasa wa tawalla an ahma. Dia bermuka masam, bermuka masam, berpaling ketika datang orang buta kepadanya. ini. Bisa. Allah Subhanahu wa taala itu menghormati dan memuliakan orang yang dua matanya buta. Sampai Allah turunkan apa? Ayat khusus untuk membela orang yang buta tersebut. Al-ainani ahabu adoil insan. Pelajaran yang bisa diambil adalah kedua mata adalah anggota tubuh yang paling dicintai manusia. Makanya lafadznya di sini bahasa Arabnya habibatai. Habibah artinya apa sih habibah ini? Yang disayangi, yang dicintai. Ini menunjukkan bahwa kedua mata adalah anggota tubuh yang paling dicintai. Man ahabbahullah ittalahu. Pelajaran yang kedua, orang itu kalau dicintai Allah, Allah kirimkan bala musibah kepada Al jannatu adomun iwat dan surga adalah seagung-agungnya ganti orang yang matanya tadi nggak bisa lihat dikasih surga sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Wa an Atha ibn Abi Rabah dari Atha bin Abi Rabah. Qal Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Abdullah bin Abbas telah berkata kepadaku. Ini menunjukkan bahwa atau bin Robah adalah seorang tabi'in yang menimba ilmu dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ala urika mera'atan min alil jannah. Ini penting hadis ini. Luar biasa. Akhwat-akhwat harus baca hadis ini. Apa sebab itu belum tak bacakan hadis Kata Abdul bin Abbas, Abdul bin Abbas ngajari muridnya. Tabiin atau tabiin terkenal. Maukah kamu saya tunjukkan perempuan calon penghuni surga? Ini di dunia ya. Ibnu Abdul bin Abbas ini ngomong ini di dunia. Maukah kamu saya tunjukkan wanita calon penghuni surga? Fakultu, aku berkata. Siapa yang berkata ini? sini? Atau. Atau berkata, Bala. Ya, guru, saya lihat. Saya ingin lihat. Mana orang? Kala Abdul bin Abbas mengatakan, Hadihil mar'atus sauda. Lihat, lihat. Wanita hitam itu. Ya, wanita hitam itu. Ya, itu dia. Itu punya kisah dulu dengan Nabi. Ya, ada wanita hitam. Abdul bin Abbas ngomong sama murid-muridnya, apakah kalian mau saya tunjukkan wanita yang jadi penghuni surga? Mau, wahai guru, lihatlah orang itu, wanita yang hitam itu. Dia punya kisah dengan Rasulullah, punya kisah. Wanita hitam ini atasin Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam fakala. Wanita yang hitam ini datang ke Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, ini usra. Ya Rasulullah, aku sering pingsan. Aku sering semaput kata orang Jawa ya, pingsan. Ayah. Usro itu bisa ayam bisa kena jin. Bisa dua kemungkinan. Bisa ayanan epilepsi. Gak tahu jin sama diartikan apa? Epilepsi berarti kan? Tapi bisa jadi usro itu kena jin. Ada dua kemungkinan. Ini usro. Aku suka pingsan. Wa ini atakasyif. Dan aku sering terbuka auratku ketika aku aku nggak sadarkan diri. Wanita hitam. ini. Allah Taala li, tolong ya Rasulullah, doakan aku, mintakan kepada Allah agar aku sembuh. Agar aku sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, insyti sobarti walakil jannah. Kalau kamu ini, kamu sabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu tetap ingin aku berdoa kepada Allah, ya tidak apa aku doakan supaya kamu disembuhkan. Terserah pilih mana. Wanita hitam ini mengatakan asbir ya Rasulullah. Kalau memang keadaannya seperti itu ya Rasulullah, saya pilih sabar saja. Sabar. Tapi dia tetap jalan doa. Kalau begitu ya Rasulullah, ini kasih Aku ini kalau lagi kumat ya Rasulullah, kamu tersingkap auratku. Fad'ullaha Allah atakassab. Tolong doakan kepada Allah agar ketika aku ini cambuk tidak tersingkap orang. Pada Allah maka Rasulullah mendoakannya. Mendoakannya untuk sembuh atau untuk tidak tersingkap? Wanita hitam. Kedua, dia ini seandainya tersingkap di sana. Di sana. Tidak, tidak dosa. Oh dia sakit kok. Apakah ada uzur wanita modern ini yang membuka auratnya? Apakah ada alasan lagi? Sedangkan wanita ini sakit. Sekiranya dia itu nggak minta doa kepada Nabi supaya tidak tersingkap auratnya, kemudian dia kambuh terus tersingkap auratnya, dosa apa tidak? Bahkan dapat pahala karena dia sakit. Tapi itu pun dia minta kepada Nabi untuk tertutup auratnya. Dia minta hal yang di luar kemampuannya. Kita doakan. Maka apakah ada dalil bagi wanita yang membuka auratnya? Sedangkan wanita ini dalam tulisannya saja berdoa agar ditutup ini eh, hendaklah kita kaum wanita ya bagi kaum wanita mencontoh wanita ini dia ini tidak memiliki wajah yang rupawan rupawati atau rupawan dia ini tidak memiliki apa orang yang terlalu mementingkan wajahnya, tetapi dia adalah ahli surga. Sehingga Abdul bin Abbas mengajarkan ke muridnya, kalau kalian ingin lihat wanita di surga, lihatlah orang Wanita yang hitam legam. Yang berpenyakit apa tadi? Ayah apa bilang. Hadis ini diterangkan usro. Usro di sini diterangkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang ke pertama adalah karena tadi epilepsi yang kedua karena apa? Karena gangguan. Ya, karena gangguan jin itu kalau sabar juga pahala. Memang sakit orang diganggu itu. Kemudian pelajaran yang bisa diambil asobru alal balak di dunia yuri jannah. Sabar dari bencana dunia itu menyebabkan surga. Pelajaran kedua termasuk metode pengobatan adalah dengan doa. Dan eh, buktinya wanita ini datang ke Nabi, tidak datang ke tabib. Berarti nomor dua ini termasuk cara pengobatan penyakit adalah dengan doa. Pelajaran berikutnya ya juzu tarkut tadawi, bolehnya untuk tidak berubah. Ketika sakit. Bolehnya untuk tidak berobat ketika wanita ini sudah biasa sabar. Diboleh. Misalnya ya sudah lah, biasa sakit, kalau tidak sama kita berobat boleh. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, jatuh kaya isohabiyat. Dahsyatnya rasa malu yang dimiliki oleh para sahabiah. Sampai dalam hal yang itu bukan kemampuannya. Sampai dalam pingsan pun apa dia? Minta agar didoakan agar bisa selamat dari tersingkap orangnya. Ya. Berikutnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, saya harap antum pegang kitabnya ya. Jadi apa di Playstore juga ada. Ada di Playstore. Di apa? Riyadus Solihin menerimanya. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini pembesarnya Abadilah. Karena sahabat itu banyak Abadilah. Abadilah itu Abdullah Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair. Tapi kalau dalam hadis disebutkan Abdullah berkata, yang dimaksud adalah Abdullah. Dan kunianya adalah Abu Abdurrahman. Kunianya Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Dan istrinya Abu Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab. Namanya Zainab. Abdullah bin Mas'ud ini pernah istrinya ini ingin sedekah. Punya perhiasan disedekahkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan sedekahkan ke orang lain. Lebih baik sedekahkan ke aku saja. Kata istrinya, bagaimana aku bersedekah untuk suamiku sendiri? Tidak, aku tidak akan ngasih ke engkau sampai aku tanyakan dulu ke Nabi. Maka Zainab datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pintunya Nabi ada Bilal. Maka Bilal bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, jahat Zainab. Telah datang Zainab. Ini menunjukkan Allah alam yang dijadikan dalil bahwa hijab tidak bagi Sampai-sampai Bilal tahu bahwa yang datang adalah siapa? Ya Rasulullah jahat Zainab. Telah datang Zainab. Kata Rasulullah, ayat Zainab Ini Zainab, Zainab yang mana? Karena Zainab kan banyak. Istrinya Nabi yang namanya Zainab ada berapa? Dua. Istrinya Nabi yang namanya Zainab dua. Putrinya Nabi namanya Zainab. Cucunya Nabi juga ada yang namanya mungkin anaknya Nadia namanya. Setelah itu istrinya Abdul Masud juga namanya Zainab. Jadi banyak nama Zainab. Dijawab sama Bilal Imro'atu Abdillah. Istrinya Abdullah. Kata Nabi silahkan masuk. Setelah itu, setelah masuk, Zainab berkata, Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku mengatakan agar aku bersedekah untuknya. Bla bla bla dan seterusnya. Apakah ini boleh ya Rasulullah? Bagaimana sedekah kepada orang yang menanggung, menanggung nafas, nafsaku, yaitu suamiku sendiri? Kata Rasulullah, Sodako Abdullah. Benar apa yang diomongkan oleh Abdullah, yaitu suami. Walaka ajron, walaki, dan kau punya dua pahala. Pahala pertama pahala sedekah, pahala kedua adalah pahala asilah nyambung tali. Wajib nyambung tali walak asih yang kembali jadi ayam karena masih masih rumah tangga. Jadi ibu boleh ya sedekah untuk suaminya. Ya, boleh bu, mas-mas boleh terima sedekah. Tapi kalau yang laki-laki bukan sedekah yang memang kewajiban, ngasih apa? Nah, Ya ngasih mas Maksudnya pun nggak ada sedekah tetap harus wajib ya. Tapi kalau perempuan boleh untuk ngasih sedekahnya ke suami, apalagi sama suaminya pas-pasan. Kaya yang perempuan. Ada nggak ini? Ya ada saja orang kehidupan ya. Nah, Abu bin Mas'ud berkata, "Wa ka'anni anzur ila Rasulillah yahti nabiyyan minal anbiya'i sallallahu wa salamu alaihi." Aku pernah melihat Rasulullah menceritakan seorang nabi dari para nabi-para nabi yang dahulu. Salamatullah alaihim. Darabahu kaumuhu. dahulu ada seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya, kepalanya. Saat maka berdarah. Wawa yang sahut jam kemudian Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya dan Nabi itu berkata Allahumma firli qawmi fa la ya'lamun Ya Allah ampunilah kaumku semuanya mereka belum mengetahui belum mengerti. Ini Abdul bin Mas'ud mendengar Rasulullah berkisah. Dulu kata Nabi ini ya, dulu ada seorang Nabi dilempari, dipukuli sampai berdarah kepalanya. Sang Nabi itu mengusap apa? Darahnya sambil berdoa, Ya Allah ampunilah kaumku. Sehingga mereka belum tahu. Saya mau tanya, ini Nabi sendiri atau Nabi yang lain? Nabi zaman dulu dan Nabi Muhammad juga pernah melakukan itu. Nabi Muhammad juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sebelumnya juga pernah mengalami seperti ini. Dilempari batu, kena tombak, berdarah, giginya bata. Rasulullah mengatakan, Allahumma firli kaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni hamba, ampuni umatku ya Allah, karena mereka belum tahu. Ucapan Nabi, ya Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum mengerti, belum tahu. Itu ada tiga konsekuensi dari ucapan itu. Konsekuensi pertama, Rasulullah memaafkan mereka. Setuju? Rasulullah memaafkan mereka. Konsekuensi yang kedua, dari dari perkataan Nabi ini, Rasulullah tidak cukup memaafkan. Tapi Rasulullah mendoakan. Ini kelasnya Nabi. Didolimi malah dimaafkan dan didoakan. Tidak cukup didoakan. Yang ketiga, dicarikan udur. Hah, bayangkan ya. Nanti dicarikan udur. Dicarikan alasan. Oh barangkali mereka belum tahu. Padahal perang ukut itu sudah berapa tahun? Rasulullah dimusuhi sama mereka. Rasulullah sudah hijrah loh ukut itu. Ya kan Rasulullah dakwakan tauhid di Mekah berapa tahun? 13. Kan gitu kan? Setelah itu hijrah ke Madinah. Berarti orang kak Mekah ini sudah terbiasa dan mendakwakan karena dakwanya Nabi sudah tahu tauhid, tapi tetap Rasulullah berdoa dengan doa ini yang mana dari doa ini bisa disimpulkan satu Rasulullah memaafkan mereka dua tidak cukup memaafkan bahkan Rasulullah mendoakan mereka dan yang lebih jahat lagi Rasulullah mencarikan uzur untuk mereka barangkali belum tahu bayangkan kalau sampaian kan saudaranya sampaian ini melakukan kesalahan, sudah datang ke sampaian minta maaf pun tidak ada Maksud saya kemarin itu pun tidak ada, yang penting kamu lakukan itu. Ini Rasul nih, musuhnya nggak datang, tapi Rasul sendiri yang mencarikan apa? Alasan uzur, oh, oh barangkali belum tahu. Padahal jelas-jelas musuh Nabi belasan tahun. Itu akhlaknya Nabi. Memaafkan, mendoakan, dan mencarikan oh barangkali belum ngerti oh maksud barangkali maksudnya seperti ya Allah kemudian berikutnya dari Abu Sa'id al Qudri dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi keduanya Ali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala azanin wala azan wala gham hatta syauka yusyakuha illa kaffarallahu biya min khotoya luar biasa ini hadis pelipur lara tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa kesedihan gunda gulana keletian ketakutan gangguan sampai juri yang telah menusuk kakinya ilah kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Sambil jadi kepikiran, kunda gulana, gangguan, payah, letih, capek, sakit tidaklah menimpa seorang muslim illa kecuali kafarallahu biha min khotoya ya Allah menghapuskan dosa. Jadi fungsi dari musibah itu diantaranya adalah apa? Menghapuskan dosa. Kemudian hadis ini hadis sahih diriwayatkan Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Dan berikutnya Wa Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai beliau. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aku masuk kepada Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud termasuk dekat sama Nabi, keluarganya dengan dekat sama Nabi. Aku pernah masuk ke rumah Rasulullah, wa huwa yu'aku. Rasulullah dalam kondisi panas badannya. Panas. Fakultu maka aku berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida." Ya Rasulullah, engkau sedang mengalami penyakit panas yang sangat tinggi panas. Syadidarnya, syadidarnya kuat, sangat dahsyat panasnya. Nabi menjawab ajal, ini u aku u kama rajulan rajulani pun Sesungguhnya para nabi aku ini nabi mengalami rasa panas demam dua kali lipatnya orang-orang di antara kalian. Jadi panjenengan kalau merasa badannya panas, yang paling panas sekalipun, itu panasnya Nabi dua kalinya kita. Panasnya Nabi itu dua kali lipat daripada panasnya uh, kaumnya. Bayangkan nih, orang puanas kita nih pernah mengalami panas yang nemen itu, itu Rasulullah dua kali lipat. Fakultu, dalika annalaka ajroin. Ya Rasulullah itu terjadi karena bagimu dua pahala, kata Abdul bin Mas'ud. Ajal, benar omonganmu. Kadzalika ma min muslimin yusibuhu azan. Begitu juga seorang mukmin yang terkena gangguan wasyaukatun fama fawqaha dan juga duri atau yang lebih kecil dari duri sekalipun illa kafarallahu biha kecuali dengan itu semua Allah hendak menghapuskan dosa-dosa wa khuttat anhu dan akan dihapuskan dosa-dosanya kama tukhatus syajaratu waraqaha sebagaimana pepohonan itu menggugurkan apa dedaunannya muttafaqun alaih ini hadis mirip-mirip dengan tadi yang artinya perintah untuk berbuat sabar di antara pelajarannya adalah asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar balanya, manusia yang paling besar bencananya adalah al-anbiya, para nabi. Jadi kesulitan yang kita rasakan masih belum apa-apanya dengan dibandingkan dengan musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran berikutnya, kulama istadjal marad Dha'afallahu lahul ajar. Semakin meninggi sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin, semakin Allah lipatkan pahala dan Allah gugurkan dosa-dosa orang yang tadi. Saya panjenengan kalau sakit ingat hadis-hadis seperti ini. Bahwa sedihnya kita, perihnya kita, ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik hadis yang ke-40. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatama la yatamannayanna ahadukum al-maut." Janganlah salah seorang di antara kalian ingin mati. Tak boleh ingin mati. Kadang-kadang kan orang sakit kan, wis aku mati, eh gak kuat aku kan. Tidak boleh. La nayan ahadukum al-maut. Janganlah salah seorang di antara kalian berkeinginan ber apa ber mempunyai impian segera mati tidak boleh. Lidurin asobahu karena datangnya rasa sakit yang menimpa, musibah yang menimpa. Fa'in buddha fa'ilan. Jika terpaksa karena saking gak kuatnya, maka boleh. Tapi begini doa. Allahumma ahyini Maka nafil khayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini baik untukku ya Allah dan matikan aku sekiranya kematian itu baik untukku. Itu boleh kalau begitu. Itu pun gak dianjurkan. Gak dianjurkan tapi kalau Pengen karena sudah sakit sakitnya itu doanya seperti tadi. Karena apa? Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu ingin mati? Karena hamba itu jika mati terputus selama amal baiknya. Sedangkan amal baiknya itu bagian dari bekal akhiratnya. Maka jangan mengharap mati. Tapi mintalah kesem Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita memohon dari Allah as-salama, keselamatan wal afiyah dan kesehatan. Karena orang kalau mati selesai amalnya. Maka jangan minta mati. Khairu khairun nasi man umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya baik amalnya. Ya, baik amalnya. Kemudian hadis berikutnya hadis yang ke-41 Wa an Abi Abdullah Khabbab bin al dari Abdullah Khabbab bin Arq semoga Allah meridai beliau. Syakawna ila Rasulillah wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi bil Ka'bah. Ini di Mekah apa di Medina? Di Mekah karena nyebut Ka'bah. Kata Abdullah bin Khobab bin Ad, kami mengeluh kepada Rasulullah karena siksaan orang kafir, karena semakin mendarah daging kebenciannya orang kafir sehingga sahabat dilempari, dilukai, bahkan Bilal diseret di tengah padang pasir yang panas Ammar bin Yasir ibunya dibunuh di hadapannya, bapaknya dibunuh di hadapannya. Nah, ini membuat sahabat Nabi bernama Abdullah Qobra bin Ab datang ke Nabi. Dan pada waktu itu Rasulullah sedang kondisi apa menjadikan selimut beliau menjadi bantal kemudian digunakan di di samping Ka'bah di diartikan apa itu di naungan Ka'bah ya betul di naungan Ka'bah jadi para sahabat itu gak puas karena disiksa terus. jadi para sahabat itu mendatangi Nabi. Ternyata Nabi sedang tiduran dengan burda yang dijadikan apa? Bantalnya di bawah lindungan Ka'bah atau di bawah naungan Ka'bah. Kemudian Khobab bin Ad mengatakan, "Ala tasan sirlana, ala tad'ulana, ya Rasulullah, tidak akan kau minta pertolongan kepada Allah? Ya Rasulullah, tidak akan kau berdoa kepada Allah? Kapan kita diturunkan kemenangan kepada kita. Tidak sabar warga. Maka Rasulullah mengatakan, "Qad kana man qablikum yukhadur rajulu fayufaru lahu fil ardi fayus'alu fiha." Jahulu orang-orang sebelum kalian lebih dahsyat disiksanya oleh orang-orang kafir. Ada sebagian mereka yang di diambil kemudian dibuatlah lubang atau lahat kemudian digubur apa hidup itu orang sebelum kalian itu gimana kitanya di antaranya ashabul ukhdud kan disuruh masuk ke parit itu loh terus paritnya ada apinya ya orang-orang dulu kemudian summa yutabil min syari fayubau ala ra'sihi dan sebagian orang beriman dahulu pernah didatangkan gergaji. fayuzo ala roksi dan gergaji itu di dalam di kepalanya. Fayudhal misfa ini kemudian digergaji sampai terbelalang menjadi dua. Ini kisah di mana ini? Ashabul Uhdud. tentu pernah baca Ashabul Uhdud? Bukan menarik kan kita pelajari yang ketemu rohid. Bocah kecil ketemu rahim. Masa belum? Sudah kan? Itu kan rohitnya kan dia kan? Dibelah dari dua. Yang kemarin ada bocah kecil antara penyihir sama apa? Sama rahib, kemudian jadi saksi itu loh dengan ilmunya yang diberikan rahib atas izin Allah kan sudah dijelaskan. Kemudian wayum satu bi amsatil hadid dan ada orang yang didatangkan kepadanya sisir ber eh, sisir yang terbuat dari besi. Sisir yang terbuat dari besi. Bi amsatil maduna lahmi wa azmi kemudian disisirkan ke tubuhnya. Maka kelumpaslah daging dari tulang belulang. Maya dalika anjini itu pun mereka tidak tergoyahkan iman mereka dari agama mereka tidak goyah. Kalian belum apa-apanya dengan mereka. Para sahabat begitu. Itu. Kita belum diapa-apakan suruh berontak. Itu loh maksudnya. Wallahi la yutimanna Allahu hadzal amr hatta yasira raqib min San'a ila Hadramaut. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini, agama ini sampai nanti seorang pengendara dari negeri San'a sampai ke Hadramaut tidak takut kecuali Allah. San'a itu di mana? San'a itu sekarang jadi Sana'ah. Orang Indonesia ngomongnya San'a. Gimana? Yaman, ibu kota Yaman. Son'a, bahasa Arabnya Son'a itu kota lama sejak zaman Nabi sudah ada. Sampai sekarang aja. Sana'a itu loh Pak. Itu si Houthi sekarang. Berarti Houthi? Hoji, Hoji, Hoji. si Syiah. Sekarang. Jadi pemerintahan yang sah milik Yaman itu pindah dari ibu kotanya. Sekarang pindah ke Eden pindah ke Aden. Sama-sama yang pindah. Karena ibu kota yang sah dikuasai oleh Syiah. Sekarang pemerintahan yang yang legal pindah ke Eden. Karena ibu kota sekarang dikuasai Houthi. Semoga Allah membinasakan mereka. Ya. Ada pun Khadromo, Khadromo itu Yaman bagian selatan. Sun'an ini Yaman utara. Jadi Rasulullah mengatakan akan Allah sempurnakan agama ini pada waktunya. Sampai seorang pengendara dari negeri Sana ke mana? mau tidak takut kecuali Karena pada waktu itu kan banyak rombongan. Ya. Ini gak ada orang dagang kemudian tanpa pengawal gak ada. Mesti dia bahkan dirampok zaman itu ya. Dan Rasulullah memberi arahan bahwa nanti Islam akan jaya sampai orang berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakuti. Ini terjadi di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar bin Abdul Aziz terjadi. Aman negara Bahkan diceritakan sampai nanti pada hari kiamat ya. Nabi Isa kan memenuhi bumi dengan keadilan sampai singa dengan sapi ma cari makan bareng. Saya juga ingin cari makan apa, wajar kan? Iya. Tapi ya karena hadis Nabi ya kita iman. Rukun. Waziba ala gonamihi. Sampai seorang orang tidak takut datangnya serigala terhadap kambingnya. Saking amannya. Sampai serigala pun gak memaksa. Ya. walakin tas tasta'jilun. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Ini peringatan bagi sahabat Nabi yang ingin angkat senjata di Mekah. Tidak diperbolehkan sama Nabi. Ya, karena syariat jihad tidak disyariatkan di Mekah. Tapi di mana? Madinah ketika memiliki kekuatan. jadi gitu ya. Rawahu Al-Bukhari hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, madhus sabar alal azab fiddin. Pujian bagi kesabaran ketika orang disiksa dalam agamanya. Orang semua oh karena cingkrang, orang dicemooh karena jilbabnya besar, harus sabar. Karena ini adalah azab siksaan orang kafir dalam agama kita, maka kita harus sabar. Belum ada apa-apanya dengan para orang-orang terdahulu. Ya, al duafa yattaquna bidu'ail qawi. Orang lemah itu berlindung dengan doanya orang kuat. Ini diambil dari siapa? Diambil dari Abdullah eh, eh diambil dari Khabbab bin Ab yang datang ke Nabi minta apa? Minta doa untuk diberi apa? Kemenangan. Kemudian Jawazu darbil masal bimu'nil umamis sabiqah bolehnya membuat perumpamaan untuk orang-orang mukmin terdahulu agar orang zaman sekarang bisa mengambil pelajaran. Al-ibtila'u min lawazimil iman. Ujian adalah konsekuensi dari keimanan. Orang kalau iman pasti diuji. Kalau kamu diuji, jangan beriman. Mati saja. Karena selama hidup pasti orang akan diuji. Dunia darul bala. Dunia adalah negeri ujian. Kalau nggak ini diuji, jangan hidup. Karena orang hidup pasti diuji. Pelajaran eh, hadis berikutnya. Wa Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Lamma kana yaumu Hunain, athara Rasulullah nasan fil kismah. Ketika selesai perang Hunain, ngerti perang Hunain enggak? Perang Hunain ini perang pertama setelah Fathu Makkah. Kaum muslimin jumlahnya banyak. Sampai-sampai kaum muslimin mengatakan kita tidak akan terkalahkan setelah hari ini. Jadi Fatu Makkah itu kan turun ayat idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aitan nasa fi Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi jazirah Arab ini rata merata Islamnya. Kecuali beberapa suku. Nah ini Mekah yang dahulunya ini kafir kuret memerangi Nabi, sekarang masuk Islam. Otomatis kan banyak orang-orang mualaf, betul enggak? Berangkat Hunain, perang Hunain. Di tengah perjalanan, orang-orang yang baru masuk Islam itu lihat orang-orang kafir memiliki pohon besar, digantungkan apa? Pedang-pedangnya. Maka ngomong sama Nabi yang mu'alaf mu'alaf ini. Ya Rasulullah tolong buatkan untuk kami pohon seperti mereka punya pohon. Keyakinannya yang jahiliyah masih apa? Masih kandil, masih nempel terbawa. Kata Nabi marah. Nabi mengatakan kalian mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Di antara cirinya, di antara penyebab terjadinya bid'ah itu niru orang kafir. Dulu Hindu, nggak itu ngilang Hindu nih ini tetap ada, cuma diganti pakai lafaz tahlil. Jadi selamatnya tetap masih ada. Itu seperti ini. Ya Rasulullah tolong buatkan pohon besar itu di jendela apa? Pejabat yang seperti mereka. Marah Rasulullah. Sudah jumlahnya banyak, akidahnya masih lemah. Dalam perang kunen kocar kacir. Karena akidahnya belum kocar kacir. Kecuali sahabat-sahabat senior yang tetap bersama Nabi. Akhirnya menang. Ketika menang itu, wallah, perang Hunan ini hewan ternak satu lembah itu penuh hewan. Abu Sufyan datang ke Nabi ya Rasulullah saya minta unta kasih seratus unta. Unta loh ini seratus jumlahnya dikasihkan. Setelah dikasih digiring sama Abu Sufyan, Abu Sufyan datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah anakku Yazid. Bukan Yazid bin Muawiyah loh, Yazid bin Abu Sufyan diambilkan Nabi seratus ekor. Ya Rasulullah anakku Muawiyah 100 ekor. Hakim bin Khizam, ya Rasulullah aku minta diambilkan 100 ekor. Sahabat Ansor tidak dikasih apa-apa. Ekornya denda. Buntutnya sepeda. Ketika melihat kondisi seperti itu, sahabat Ansor sedih. Ini kan sudah pernah ceritakan dulu tempat ini. Kemudian sahabat Ansor mengatakan Rasulullah telah bertemu dengan kaumnya. Karena Rasulullah kan berasal dari Quraisy. Kerabatnya Rasul semua. Semua orang Mekah itu keturunan Quraisy. Quraisy itu Fihir. Nama aslinya itu Fihir. Dijuluki Quraisy. Rasulullah itu Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin bin bin bin Quraisy. Umar bin Khattab bin bin bin Quraisy. Abu Jahal bin bin Quraisy. Semua Quraisy. Ya, semua orang makan dari Quraisy dari satu nenek moyang, dari suku kakek buyut. Nah, ketika orang-orang yang baru masuk Islam dikasih harta yang melimpah, orang sahabat Ansor mengatakan Rasulullah sudah bertemu dengan kaum melupakan kita. Dan itu kisahnya sedih ya. Tapi Rasulullah akhirnya menenangkan mereka. Nih, saya bacakan perhatikan. asar Rasulullah nasan fil kisma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan barang bagian. Fato al-Akro bin Habis mi'atan Al ibil. Akro bin Habis dikasih Nabi 100 unta. Wa'ato Uyaina bin Kisun Dan Uyaina bin Kisun dikasih 100 unta. Wa'ato Nasan. Di sini belum disebutkan eh, siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan juga bisa Wa'ato Nasan min asrofil azan wa'adrum yawmin al-kismah. Orang Kurang dikasih 100 unta, 100 unta, kali banyak. Faqala Rasulullah Tiba-tiba ada orang laki-laki yang ngomong, Wallahi inna hadhil isma ma'udila fiha. Demi Allah. Pembagian rampasan perang ini tidak adil. Rasulullah dianggap tidak adil. Wa ma'urida fiha wajhullah. Ini tidak sesuai dengan mengharap wajah Allah. Mesti ada maksud tertentu. Sehingga orang-orang dikasih banyak yang lain tidak. Terus Abdul bin Masud dengar. Dengar orang yang mengatakan Rasulullah tidak berbuat adil. Maka dikabarkan Rasulullah, eh dikabarkan Abdul bin Mas'ud ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang yang kritik panjenengan dan mengatakan Anda tidak bisa berbuat aneh. Marah Rasulullah. Kemudian Fataghayyara wajhuhu wajahnya Nabi berubah menjadi merah, marah. Artinya Rasulullah marah. Summa qala kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman ya'jilu idza lam ya'jilillahu wa rasuluhu kalau begitu siapa lagi yang adil? Kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil. Artinya pembagian tadi itu berdasarkan kehendak Nabi apa bimbingan Allah. Mu'alaf orang yang baru-baru masuk Islam pasar pokok imannya. Summa kala. kemudian Nabi Muhammad berkata, "Yarhamullahu Musa." Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad qad udhiya aksar. Nabi Musa dulu disakiti oleh kaumnya lebih dari ini. Fasobaro. Tapi dia tetap bolak balik Nabi Musa itu. Mending Nabi Muhammad setia sahabatnya. Nabi Musa ini ngejak umatnya berperang. Masih ingat waktu perang Badar, Rasulullah ngajak sahabat Ansor. Eh ngajak para sahabat Muhajirin dan Ansor diajak perang. Maka Mikdad mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami akan berperang sebagai dengan engkau ya Rasulullah. La kulu kama qala Banu Israel li Musa, kami tidak akan berkata kepadamu ya Rasulullah seperti perkataannya Bani Israel ketika diajak perang oleh Musa menghadapi Fir'aun. Kami nggak berkata seperti mereka, yang mana mereka mengatakan izhab anta warobuka inna hauna huna qaudun. Pergilah engkau Musa, engkau dan Tuhanmu kami duduk di sini menunggu hasilnya. Tidak ya Rasulullah, kami tidak mengatakan seperti itu. Tapi kami katakan kepadamu ya Rasulullah, izhab anta warobuka fakotilah wa inna ma'akumamu muqatilun. Bedanya sahabat Nabi sama sahabatnya Nabi kalau zamannya Nabi Musa, berangkatlah Musa dan Tuhanmu kami hidup di sini. Diajak perang itu untuk mengelawan Raja Golim pada waktu itu. Adapun Rasulullah, sahabatnya mengatakan, Ida pergilah, anta, engkau, warob buka dan Tuhanmu, Wakafakotilah dan peranglah engkau berdua, wahai Nabi Muhammad dan Tuhanmu, wa inna ma'akuma mukotilu dan kami berperang bersama. Ya, beda. Makanya Nabi Musa itu sering disakiti. Masih ingat Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun sampai lari ke Madian. Terus ketemu dua cewek di situ. Itu ceritanya ngerti nggak? Asalnya kenapa? Asalnya itu ada dua orang. Yang satu dari Bani Israel, bangsanya Musa. Yang satu dari bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun bertengkar, berantem. Ini yang Bani Israel ini kalah. Datang ke Musa minta tolong, Musa datang, terus musuhnya Bani Israel diajar, mati. Setelah itu, antum tahu yang diomongkan oleh orang yang minta bantuan. Yang membocorkan siapa? Yang minta bantuan jahatnya Bani Israel itu. Yang yang kalah perang dia, yang minta bantuan Nabi Musa ya dia, tapi membocorkan bahwa Nabi Musa itu membunuh siapa? Ya Bani Israel yang apa? Yang mengadu tadi. Sampai kan dikejar-kejar sampai beliau lari ke Madian. Pernah dengar cerita ini enggak? Ya, di sana ketemu dua wanita. Ada yang mengatakan ini anaknya Nabi Madian, Madian. Nabi siapa? Nabi Suhaib. Tapi sebagian ahli riwayat tafsir mengatakan enggak ini beda. Ya. Kemudian Nabi Musa kan tertawan di situ beberapa tahun gitu kan, terus akhirnya menikahi gadis tersebut. Itu kisahnya seperti itu. Karena kejahatannya dari Ismail. Disuruh nyembelih sapi warnanya apa? Gimana terus? Apa? Kirinya apa? Sampai hampir nggak selesai. Ya, makanya kita nggak boleh niru Bani Israel. Makanya di sini Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmati Musa. Selalu disakiti sama Bani Israel tapi dia sabar. Artinya aku juga bisa sabar terhadap umatku yang mengatakan bahwa aku tidak buat. Dan ini nanti jadi khawarij. Zulhuwaisyiroy. Ya, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa berbuat adil itu. Itu nanti punya keturunan jadi khawarij mereka. Ya, karena menentang keputusan pemimpin kaum muslimin. Ketika mendengar nelongsonya Nabi Nabi, Abdul bin Mas'ud ngomong, La jarma Allah arfa ilai ba'da haditha. Mulai hari ini aku tidak akan pernah menyampaikan ke Nabi berita-berita seperti ini biar beliau tidak ngerti. Karena beliau dituju apa? Tidak ada. Maka kata Abdul Mas lain kali kalau ada berita seperti ini tidak akan tidak akan aku sampaikan kepada Rasulullah. Hadis Sahih riwayat Al Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kunen itu sekarang letaknya ada di antara Mekah dan Taif. Ya, jadi Hunan itu sekarang letaknya ada di antara Mekah dan Taif. Hadis terakhir dalam pertemuan kali ini, selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza an Anas ibni Malik dari Anas bin Malik, Iza aradallahu bi abdi khaira ajjalalahu al-uquba fid dunya." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi jika Allah menginginkan kejelekan bagi seorang hamba, Allah tahan hukumannya sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat kok diturunkan musibah itu Allah sayang Kalau ada orang minuman keras, tidak pernah sholat, kaya raya, hartanya melimpah ruah, itu tandanya Allah gak sayang sama kita. Nah, maksudnya? Kalau ada orang berbuat maksiat kok diuji, oh itu Allah sayang sama dia. Allah nggak nggak nggak ingin orang ini diadab di akhirat. Tapi kalau ada orang kaya raya, padahal dia nggak pernah sholat, kok terus kaya, itu Allah nggak sayang sama dia. Dibiarkan. Seperti orang mancing ikan, dikasih umpan, di dimakan-makan, dibiarin, dibiarin, dibiarin. Nanti kalau sudah ketelan, kena Itu istidroj namanya. Istidroji diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna idhamal jazaa ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala balasan itu sesuai dengan kadar besarnya musibah. Wa inna Allah ta'ala idza habbat qauman ibtalahum dan Allah jika mencintai kaum Allah datangkan musibah kepada Faman radiya falahu ridho. Kalau dia ridho, Allah pun ridho kepadanya. Dan jika dia murka, Allah pun murka kepadanya. Ada riwayat Imam Tirmidzi dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa orang yang tertimpa musibah itu ada berapa tingkatan? Gak usah dilihat lagi, jelas ya. Dan orang yang tertimpa musibah ada berapa tingkatan? Empat. Yang pertama, al-ghadab, murka. Tidak legowo yang kedua, sabar. Sabar. Yang ketiga, ridho. Itu Yang keempat, syukur. Jadi pembagian manusia ketika tertimpa musibah satu murka, dua sabar, tiga rido, empat syukur. Dan kemarin sudah jelaskan perbedaan antara sabar dengan Ridho. Tingkatannya itu gimana sabar sama ridho? Sabar itu dia itu sebenarnya gelo, tapi ya terjadi gimana lagi sabar. Seandainya suruh memilih lebih baik nggak ada musibah. Tapi kalau orang ridho, enggak. Orang ridho itu ada musibah, nggak ada musibah tidak mengubah keimanannya sama Allah. Tidak terpengaruh. Kalau orang sabar itu langsung getuni, nanti getuni ya. Aduh gimana ya, tapi sudahlah sabar masih ada pengen dikembalikan lagi nih. musibah yang menimpanya itu dikembalikan nikmatnya tapi kalau itu enggak ya sudah hilang para orang soleh dulu itu mengharap pahala dari musibah itu lebih diingini daripada nikmat yang hilang dikembalikan. Orang yang ridho itu mengharapkan pahala atas musibah lebih dia inginkan daripada nikmat yang hilang tadi diberikan kepada itu ridho. Gitu. Kalau sabar enggak? Kalau sabar itu hatinya lebih condong ke nikmat yang hilang tadi. Tapi karena sudah hilang ya itu ya, ya, sabar. Kalau ridho, kalau sudah kena, dia lebih mengharap pahala daripada mengharap nikmat yang akan dikembalikan lagi. Bisa dipahami? Ya? Atau syukur yang paling kita. Kena musibah syukur. Alhamdulillah. Berarti Allah sayang. Itu ya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Besok ada hadis lumayan panjang, hadis tentang kisahnya Anas bin Malik dengan ayah dirinya, yaitu Abu Talha. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo silakan. Tidak. Jadi tidak bertentangan. Bahkan kita disuruh minta sembuh. Anda sakit, Anda sabar, dapat pahala. Tapi Anda tetap minta apa? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas kondisi yang sudah Anda jalani, tapi di sisi lain Anda juga minta keutamaan dari Allah berupa datangnya kesembuhan. Dan ingat, di antara bukti dari itu adalah Allah memiliki nama yang artinya Maha menyembuhkan. Ketika Allah menamai dirinya dengan Asyafi zat yang maha menyembuhkan artinya kita disuruh minta kesembuhan kan gitu ya Allah memiliki nama namanya Asyafi zat yang maha menyembuhkan ketika Allah menamai dirinya dengan sebutan maha memberi kesembuhan artinya kita disuruh minta kepadanya di antara dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama indah dan mintalah kepada Allah dengan nama indah itu. Dan di antara nama indahnya Allah adalah Asyafi yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Jadi sabar dengan berdoa minta kesembuhan itu tidak bertolak belakang. Jadi eh, seandainya orang berdoa minta sembuh bukan berarti dia nggak sabar. Tetap tidak mengurangi kesabaran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau misal seorang wanita selesai haid satu minggu yang lalu, kemudian sudah suci, lalu saat ini keluar darah lagi, kadang warna merah, kadang coklat, apakah dibolehkan untuk sholat? Terima kasih. Wanita yang haid itu ada dua macam. Wanita yang memiliki kebiasaan tetap dan wanita yang tidak memiliki kebiasaan tetap. Paham apa? Wanita yang memiliki kebiasaan tetap, kebanyakan memiliki kebiasaan tetap. Misalnya tanggal sekian sampai sekian ya. Anggaplah tanggal 1 sampai tanggal 9 terus. 1 sampai 9, 1 sampai 9, 1 sampai 9 terus. Kalau rutin siklusnya seperti itu. 1 sampai 9, 1 sampai 9, 1 sampai 9 terus setiap setiap apa? Jika wanita ini yang model pertama ini memiliki apa siklus tetap ajak kayak gini nih, maka satu, jika di sela-sela sembilan hari ini kok hari kelima, keenam, ketujuh kok bersih, gak keluar, tiba-tiba delapan, sembilan keluar lagi, maka yang bersih tidak dianggap, tetap dianggap masih haid. Jadi pahami? Kalau siklusnya itu rutin seperti tadi, ternyata sembilan selesai kok seminggu yang akan datang keluar lagi tidak sesuai dengan siklus kebiasaannya, itu darah istihadha itu. Nah, sekarang saya tanya balik nih yang bertanya ini punya apa? Siklus tetap apa enggak? Kalau punya siklus tetap pasti insya Allah itu apa? Darah itu istihadha. Apalagi cirinya tadi merah dan coklat karena darahnya itu hitam, merah atau hitam-hitam. Dan gitu ya. Itu model wanita pertama. Model wanita kedua yang nggak mempunyai siklus tetap. Biasanya ini pasca melahirkan. Apalagi kalau pakai kasih, berantakan. Nggak karuan, karena ini keluar, nggak nggak jelas. Biasanya kalau ikut abil eh, habis apa? Lahiran, terus ikut kasih. Berantakan dia, siklusnya berantakan. Kalau berantakan ini bagaimana Ustaz? Kalau berantakan maka dikembalikan ke darah. Dikembalikan ke apa? Kalau darahnya itu put, kalau darahnya itu merah, encer, istihadah. Berarti istihadah ya. Istihadah berarti masih sholat, boleh hubungan badan, boleh boleh puasa. Keluar darah merah, tapi merahnya itu merah merah-merah dan segar. Ini darah istihadah. Tetap sholat, tetap puasa tetap hubungan badan boleh. Tapi kalau darahnya itu hitam ke merah ke hitam hitam ah, ini darah haid. Jadi seperti itu pertanyaannya terperinci dan darahnya wanita itu ada tiga. Darah istihadah, darah haid, dan darah nifas. Darah nifas ini hukumnya seperti darah haid karena darah itu sebenarnya darah haid yang tertunda. Akumulasi tertumpuk-tertumpuk waktu lahiran keluar semua. Jadi darah ini pasti hukumnya sama dengan darah atau tidak boleh buat badan, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya. Apa sih darah nifas itu definisi? Darah saat melahirkan. Darah keluar karena melahirkan. Bukan darah keluar ketika eh pasca melahirkan. Ini sudah saya kan? Ya. Karena kalau kita salah mendefinisikan, salah konsekuensi. Kan gitu kemarin saya jelaskan ya. Karena kalau wanita sudah pembukaan satu, pembukaan bukan dan keluar itu sudah darah itu. Kalau kita katakan darah nifas itu setelah melahirkan, berarti dalam masa paya ini masih wajib salah. Makanya para ulama mendefinisikan darah nifas adalah adam alladhi kharaja minal wiladah. Itu darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Disebabkan bisa jadi sebelumnya pembukaan slip 8 ada sudah keluar. Ya, jadi sudah agak wajib sholat. Wallahu a'lam. Jadi jawabannya terperinci. Apakah wanita itu punya apa? Siklus tetap apa tidak? Kalau siklus tetap ya tadi jawabannya kalau tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm. Tapi bukan sampai ya. <laughs> Silakan. Kalau saya dipikir. ada orang di surga terus bengong sendirian. Kan? Semua diberi kenikmatan, tidak ada orang nyesel, tidak ada. Jadi kalau usah dipikir, intinya enak gitu Ya, kalau seandainya disuruh nunggu suami aja, ya kan nggak sempurna kenikmatan surganya. Jadi nggak usah dipikir yang aneh, karena nggak ada dalilnya kayak gitu. Dan kaidahnya mengatakan tidak boleh berbicara masalah goib kecuali ada ada dalil kita omongkan, gak ada dalil ya sudah diiman. Jadi gak usah kita tanya gimana masa menunggunya gak usah. Yang penting gak ada di surga orang gak enak-enak semua. Nah cuma kenikmatannya kan gak semua diperinci. Kan gitu gitu. Sama dengan pertanyaan Ustaz, malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, sekarang malaikat Jibril ngapain? Ini pertanyaannya gak usah ditanyakan. Nggak ada, iya gak ada, gak ada. Jadi sudah kita imani saja. Jadi seperti itu. alam ya, tapi bukan itu intinya. Tapi inti yang disampaikan di situ adalah semangatnya dominasi untuk menerima dakwah. Namanya bertanya itu kan berarti apa? Menerima. Tapi Rasulullah lebih memerintahkan ke orang-orang Kalau lihat dari dohirnya ya kayaknya sudah Islam karena dia tanya tentang hukum itu. Tapi seandainya itu belum masuk Islam pun intinya adalah tidak boleh kita melihat sebelah mata orang yang buta. Rasulullah memuliakan dan Allah memuliakan orang yang buta. Thank you. Ya dibedakan lah. Muslim sama kafir ya dibedakan. Gak mungkin orang kafir buta masuk surga nggak mungkin. Dan nggak ada orang buta masuk surga. Karena nanti kalau masuk surga gak ada yang buta.